السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم الحمد لله pada pertengahan bulan Rabiul Tsani ini tepatnya 11 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani kita dapat bersilaturahim kembali setelah libur Rabu yang lalu karena saya ada tugas ke Wakatobi eh, bersama dengan DKP dan Diknas dalam rangka sosialisasi Eh, keunggulan lokal lautan sebagai keunggulan lokal Wakatobi dan Babus Salam SMA yang baru kurang lebih setahun ini ya, kita akan jadikan sebagai SMA berbasis masyarakat yang keunggulannya keunggulan masalah kelautan atau perikanan dan saya diminta juga untuk mengungkap bagaimana pandangan Al-Quran tentang laut karena kita pesantren Al-Quran eh, dari DKP dan Diknas minta sosialisasi ke guru-guru SMA sekabupaten Wakatobi itu mengungkap bagaimana pandangan Al-Quran tentang laut. Hmm ada 40 ayat di dalam Quran mengungkap tentang laut. Dan kata laut kita temukan 41 kali di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran mengungkapkan bahwa kekayaan laut itu lebih banyak daripada kekayaan di darat. Dan Al-Quran mengungkapkan bahwa kualitas kekayaan di laut itu lebih baik dari kekayaan di darat. Tapi kita berebut di darat. Hmm. Orang lain yang kaya memperoleh dari laut. Kemudian Allah juga mengungkapkan, galilah di sana banyak perhiasan-perhiasan kami sediakan untuk kamu. Juga di laut. Dan kurang lebih 24 karir yang bisa dikembangkan melalui laut. Dan Telkom bisa berperan aktif kalau kita mau membuka pendidikan berbasis internet antar pulau. Nah, itu satu bidang pendidikan eh, lewat internet. Ya, Eh, kemudian saya kembali juga ke Selayar karena di sana kita punya cabang dan di Wakatobi sedang membangun asrama alhamdulillah sudah 90% dan di Selayar juga sedang bangun asrama tambahan sudah 100% sudah selesai. Ya. Saya tadinya mau mampir di Makassar karena kita daerah binaan juga di sana tapi karena sejak berangkat tanggal 11 harus berangkat ke Muara Labu. Muara Labu kita punya cabang Babu Salam di sana untuk pembinaan guru dan mubalik dan kebetulan Menteri Pertanian akan mengunjungi tanggal 13 itu rencananya tiba-tiba saya sudah di Wakatobi ada acara perubahan dari menteri harus ke Kuala Lumpur sehingga ditunda kurang lebih 27 bulan ini baru ke Muara Labu. Eh, sehingga kemarin malam, malam Selasa jam 7 malam sudah ada di Bandung setelah perjalanan 8 hari naik pesawat, naik kapal, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Wakatobi adalah daerah perikanan. Di sana ikan tunanya saja bisa 50 kg sampai 100 kg. Jadi ya, kalau belajar perikanan, ikan tuna itu ada arealnya ada areal yang satu kilo daerah ini kalau sudah wakatobi itu 50-100 kilo dan kalau lebih dari 100 kilo itu ke Filipina Selatan pindahnya ikan-ikan itu ya. ya selanjutnya baiklah ini sekadar oleh-oleh saja ya, tentang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Ya. Dan akhir bulan ini insya Allah ke Muara Labu. Ya. E, eh, baiklah kita lanjutkan kuliah ma'rifatullah. Kalau tidak salah sudah sampai pada pembahasan sayap-sayap ma'rifatullah. Ya. Sayap yang pertama ialah al-khauf. khawf. Khawf. Sayap yang kedua ialah arroja. Penuh harap. Sayap yang ketiga adalah al-mahabbah. Mahabbah cinta kepada Allah. Sayap yang ketiga eh keempat ialah asyauq. Apa? Asyauq. Rindu. Ya. Rindu dengan Siapa? Ya, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf sudah kita bahas kemarin ada tiga tingkat. Khauf, khasya dan haibah. Ya. Kalau khauf itu tingkat SD, SMP, nah itu khasya tingkat SMA perguruan tinggi, Heba itu S1, S2, S3. itu sudah haubnya. Nah, kemudian eh, dalam perjalanan hidup manusia masih muda-muda 50 ke bawah ini ya. Ya. <laughs> nah, itu khauf harus lebih dominan daripada rojak. Tapi kalau sudah 60 ke atas, itu roja harus lebih dominan dari khauf. Ya. Eh, sekarang kita melangkah kepada sayap yang keempat, yaitu cinta, ya. mahabbah. Nah, itu kalau biasa pakai atau dengar film apa India ada mahabbat mahabbat nahi batamis mejantan gitu. <laughs> majele apa majhelehe apa itu. <laughs> itu banyak bahasa Arabnya gitu atau bahasa Parsi bahasa Parsi juga 60% persen bahasa Arab bahasa Parsi ada juga bahasa Parsi sudah masuk bahasa Sunda iya. ya. orang sana bilang astone Oh, astana. Gitu ya. Jadi astana. Bahasa naon bahasa astana itu? Ah, astone jadi astana gitu. Coy, ya. <laughs> coy jadi cai gitu. Coy, ya. coy, cai gitu. Ya. <laughs> Cai gitu. Coy, coy. Cai gitu. Dan banyak lagi. Apalagi bahasa India. Nah, ibu-ibu kalau mandi orang India itu kalau mandi ke sungai Gangga itu menggunakan sapu-sapu pare yang dibakar. Ya. Itu dinamakan apa? Kata bahasa Indianya kuramsa. Ah, cek Sundana kuramas. <laughs> kuramsa jadi kuramas gitu. Astone jadi astana. Ya. Ya, dan banyak lagi. Bahasa Inggris yang kita baca Fatihah ihdinas sirat strat street sirat ihdinas siratal mustaqim nah, kata orang Belanda apa strat kata orang Inggris street kata Allah sirat Nah, gitu. Ya, jadi bahasa ini dekat-dekat semuanya ya, seluruh dunia ya. Seperti sekolah saya kemarin di Wakatobi juga di Selayar. Ya, sekolah itu bahasa Inggrisnya apa? Ah, dari mana bahasa school itu? School. School itu dari bahasa Yunani sikule kata orang Aceh sak sikola, kata orang Makassar sikola, sakola, skule. Apa artinya sekule sekule artinya taman. Jadi kalau bikin sekolah harus bikin seperti taman, jangan bikin stres santri-santri, <laughs> bikin stres anak-anak gitu. Sekolah yang bikin stres anak-anak itu bukan sekule. WC-nya pada rau, kemudian tidak ada tempat bermain, kemudian rusuh. Wah, itu bukan sekuler gitu. School, school, school. Apa artinya school, ibu-ibu? Taman. Ah, kalau ibu-ibu bikin sekolah, bikin seperti apa? Taman supaya anak-anak senang. Jangan bikin stres anak-anak masuk sekolah. Tidak ada tempat bermain, tidak ada tempat rekreasi, tidak ada. Wah itu bukan school. Jadi school, school itu dari bahasa Yunani school. Yang sekarang ramai apa? Porno, pornografi. Dari bahasa apa porno itu? Yunani juga. Apa artinya porno dalam bahasa Yunani? pelacur. Porno itu artinya pelacur. Jadi pornografi pelacur yang diukir, porno aksi pelacur yang beraksi, gitu. porno suara pelacur yang bersuara. Itu letter harfiahnya gitu ya. Yang menghadapi Mei umat Islam disibukkan pornografi, pornografi, pornografi, pornografi, pornografi supaya lupa bahwa bulan Mei itu adalah bulan yang harus berhati-hati umat Islam. Nah, umat Islam itu harus berhati-hati. Kenapa? Satu Mei hari buruh itu tidak lepas hubungannya dengan komunis. Iya. PKI didirikan juga 23 Mei 1920 jadi 23 Mei yang akan datang ini itu ulang tahun PKI yang ke-80. Hmm, jadi kalau kereta api terus ada masalah, apakah ini bukan sabotase? Hmm. Ya. Ini bulan Mei gitu ya. Jadi tahun 48 PKI berontak 65 baru berapa tahun? 17 tahun rontak lagi. 65 2006 8 berapa puluh tahun? 40 berapa tahun itu? 41 tahun. Nah, apalagi di beberapa kota sudah ditemukan lambang-lambang Palu Ari. Ada tulisan aku bangga jadi PKI, aku bangga jadi anak PKI. Nah, jadi umat Islam harus waspada bulan Mei ini. Ya, jadi mahabbah. Mahabbah cinta berarti masuknya sifat-sifat sang kekasih yang mengambil alih sifat-sifat pecinta. Nah, ini kalau kita tinjau dari aspek lugawi bahasa mahabbah. Sudah masuk bahasa India mahabbat. Hmm. Bahasa Parsi juga mahabbat. Ya. Pecinta selalu berusaha meniru sifat-sifat yang dicinta. Allah Subhanahu wa taala di dalam kuliah Asmaul Husna satu Asmaul Husna itu metode ma'rifatullah. Kedua Asmaul Husna itu adalah zikir yang paling utama. Ketiga, Asmaul Husna adalah doa yang mustajab. Kalau kita berdoa dengan memanggil Asmaul Husna, kata Nabi, doa mustajab. Keempat, Asmaul Husna itu sumber nilai moral. Nabi bersabda, takhallaku bi akhlakillah. Terapkan sifat-sifat Allah dalam dirimu. Terjemahkan Asmaul Husna itu di dalam akhlakmu, tiru akhlak Allah itu sesuai dengan kemampuan kemanusiaanmu. Kalau Allah itu Ar-Rahman, sumber rahmat. Allah itu Ar-Rahim, pemancar kasih sayang. Jadilah kamu sumber rahmat dan pemancar kasih sayang. Yang disebut silaturrahim yang saat sekarang ini hancur di negara kita. Sedikit-sedikit kerusuhan sedikit-sedikit apalagi ya sedikit-sedikit kerusuhan segala persoalan muncul dengan kerusuhan karena jiwa rahman rahimnya Allah itu sudah hilang nah itu jadi sumber nilai moral dan akhlak terapkan asmaul husna sesuai dengan kemampuan kemanusiaanmu tiru 99 nama Allah itu di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Sudah Al-Malik sekarang? Atau bangsa Indonesia hanya dibikin jadi konsumer oleh bangsa-bangsa lain sehingga kita tidak bisa jadi penguasa di negara kita sendiri. Dan kalau kita baca rampok, negara rampok Nah, itu yang dikarang oleh seorang bangsa Amerika. Lahirnya globalisasi sekarang ini, kalau globalisasi itu dapat berjalan, maka di sana digambarkan penguasa DPR eksekutif legislatif yudikatif itu hanya bahasa Sundanya apa bebegik unggul apa bebegik itu <laughs> Ya, waktu saya sebelum Ramadan keliling Timur Tengah dan sempat keliling di Mesir sampai ke mana itu ke ke Danau Karun, Nah, itu menemukan literatur bahwa hancurnya kerajaan Firaun 35 dinasti itu ketika Karun sudah menguasai Firaun. Ketika pengusaha sudah menguasai penguasa. Dan penguasa itu bertindak semuanya atas instruksi pengusaha. Ya. Dan penguasa mulai presiden, menteri-menteri, DPR itu hanya bebegik wungkul eh, eh, untuk mengesahkan Ya. Yang berkuasa adalah globalisasi. Itu baca bukunya. Ide daripada Margaret Thatcher kemudian dilanjutkan oleh Nixon. Kemudian sekarang menjadi dunia. Namanya globalisasi adalah tujuannya rampok-rampok. Ya. Jadi Indonesia konsumer saja. Ya. Waktu kemarin saya ke Mesir, Mesir sudah pengekspor jus mangga. Dan mangga itu namanya mangga Soekarno. Tapi Indonesia mangga saja diimpor dari namanya. Semua impor. Ya, daging impor sampai ibu makan mie makan mie Mie yang ibu-ibu makan bapak-bapak itu memberi kekayaan kepada Amerika. Minyak itu dari mana? Gandum. Gandumnya itu dari mana? Kenapa ITB tidak bikin mie dari singkong, dari beras? Gitu? Untuk menghidupkan bangsa sendiri. Jadi bikin Indonesia jadi bangsa konsumer. Tidak boleh produktif, tidak boleh <laughs> sudah konsumer saja beras impor, daging impor, nanti ikan impor, semua impor semua. Ya, sampai sampah juga. <laughs> sampah juga diimpor. <laughs> ya. Jadi terapkan sifat-sifat Allah dalam dirimu dan selalu berusaha untuk seperti yang dicinta yaitu Allah, Al-Malik Kemudian lama dan selalu eh, lama kelamaan sifat-sifat pencinta dikikis habis dan dirasuki oleh sang kekasih. Jadi sumber nilai moral dan akhlak adalah asmaul husna. Terapkan asmaul husna. Ini yang dikatakan Nabi Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha. Ahsoha dakhalal jannah. Allah itu mempunyai 99 99 asmaul Siapa yang menghafal 99 itu dijamin ahli surga. Nah, bagi orang yang mendalami bahasa Arab, kata ahfa itu berbeda dengan ahfala, hafidah yahfadu ahfa Hafal yang dimaksud ahsa yang dijamin ahli surga dia tahu ar-Rahman dan hafal ar-Rahman atau seribu kali tiap malam ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahman tapi dia mendengar ada anak yatim yang diusir dari sekolahnya karena belum bayar sekolah tidak tersentuh hatinya sedikit pun juga dia belum hafal ar-Rahman ya. belum hafal ar Nah. Atau kalau dia menjadi pejabat, dia hanya mikirkan dirinya saja, lupa kepada rakyat. Walaupun tiap malam Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi lupa kepada anak yatim orang-orang miskin. Dan seluruh kebijaksanaannya hanya untuk kepentingan perutnya dan golongannya saja. Belum hafal Asma'ul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi menyatakan kalau mau ketemu dengan aku kata Allah ubghuni fi du'afaikum cari aku di tengah anak-anak yatim cari aku di tengah orang miskin cari aku di tengah orang-orang yang menderita kalau mau ketemu dengan aku kata Allah jangan engkau cari di Ka'bah jangan cari di masjid Cari aku di tengah anak-anak yatim dan fakir miskin. Ubuguni fi du'afaikum. Cari aku di tengah golongan mustad'afin. Nah, cuma kalau kita bicara mustad'afin ini rada-rada politis. Ya. Apa mustad'afin? <laughs> Dalam Al-Quran, mustad'afin Mustadafin adalah golongan yang lemah karena dilemahkan oleh sistem. Kalau bapak-bapak pergi dari Aceh atau Pulau W eh, atau dari kilometer nol sampai ke kilometer nol di timur, lihat ada nelayan yang kaya, ada petani yang kaya, ada buruh yang kaya, Nah, tiga kelompok ini nelayan, petani dan buruh itu objek-objek politik sejak daripada kelompok-kelompok tertentu. Dan tiga kelompok ini adalah kelompok mustad'afin. Ya. Orang yang lemah karena sengaja dilemahkan oleh sistem politik, sistem ekonomi, sistem, sistem, sistem, sistem. Sedangkan Nabi mengatakan innamatun saruna turzakuna bidu'afaikum. Hei pengusaha, penguasa, kamu diberi rezeki oleh Allah karena keringatnya para nelayan. Keringatnya para petani itu, keringatnya para buruh-buruh itu. Nah, jadi apa? Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, Al-Quddus dan 100 Asmaul Husna itu dapat ditiru secara bertahap sesuai dengan kemampuan kemanusiaan kita. Itu artinya apa? Mahab mahabbah. Ah, kemudian ditinjau dari aspek bahasa mahabbah itu ah ini bahasa Arab ini luar biasa. Tidak <laughs> ada bahasa yang sama dengan bahasa Arab. Satu, maknanya luas. Satu kata bisa mencapai 20 makna. Dan satu kata punya sinonim. Ada yang sampai 2500. Ada yang 1000. Ada bahasa kita gitu. Paling-paling tiga ya. Sinonimnya ya. <laughs> Nah, kalau bahasa Arab ada yang mencapai 2500, ada yang mencapai 1000 sinonimnya. Dan satu kata punya makna ada yang sampai 20 macam. 20 makna. Unta. Apa artinya unta, ibu-ibu? Hmm? Unta, apa artinya? Ya, unta gitu. <laughs> Itu ada orang Sunda pergi ke sana lihat ada binatang yang lehernya itu kata orang Sunda naon eta. Orang Arabnya tahu bahasa isyarat. Wah, ini tanya. Kebetulan bikang. Tahu bikang? Betina. Jadi bahasa unta itu kalau betina unsa. Kata Arab unsa. Cek orang Sunda, oh unta. <laughs> unsa jadi unta. Ada orang Inggris, dia tanya lagi kalau tadi naon etani, eh, what is that? <laughs> Tahu juga ini orang Inggris ini. Kebetulan jantan. Hmm. unta yang ditunjuk itu unta jantan kata si Arab itu jamal. Oh jamal. Hmm. Jamal jadi jamal. Ah, jamal itu jamal itu unta jantan. Unsa itu unta betina. Nah, itu. Jadi ini bahasa. Unta yang sehari beda lagi bahasanya, yang dua hari beda lagi, yang tiga hari beda lagi, yang sepekan, yang sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sampai 2500 bahasa unta itu. Sinonimnya. <laughs> Unta pakai pamacek beda lagi, unta pakai balap beda lagi bahasanya. Gitu. Sampai berapa? 2000 500 sinonimnya unta itu. Nah, cuma sayang yang jadi profesor doktor dalam bahasa Arab bukan orang Arab, orang Jerman. Jadi guru <laughs> saya itu orang Jerman yang ahli profesor dalam bahasa Arab. Itu orang yang mengumpulkan seluruh ini sinonim-sinonim ahli dalam bahasa Arab. Sama dengan Profesor Unta bukan orang Arab, orang Jerman lagi. <laughs> Menjadi Profesor Unta. Ya, sekarang ma'abba ditinjau dari bahasa. Sampai 10 tingkat. Kalau alik itu baru perasaan senang. Kalau mawadda keinginan untuk menguasai. Hutbanika biasanya wadda warahmat. Kalau Hulla itu manisnya ah, tiga. A mana empat? Oh dua. Mail keinginan mendekat. Tiga mawadda. Keempat mahabbah kecintaan. Kelima hula. Manisnya cinta. Keenam as-sahabah. Namanya sahabat itu. Sahabah. As-sahabah itu karib atau sahabat yang serahasia Nabi mengatakan ada lima sumber kenikmatan manusia itu. Satu kata Nabi punya rumah yang luas. Punya kendaraan yang cepat. Punya istri yang saleh. Tarantos kebagian? <laughs> Belum. Masya Allah. Rumahnya luas, lapang. Kemudian kendaraannya cepat. Kata Nabi ke tiga istrinya soleh. Keempat punya putra yang soleh lagi. Kelima kata Nabi punya tetangga yang soleh. Eh, lima empat, Lima. Keenam kata Nabi punya sahabat serahasia yang sahabat. Ya memang sahabat itu sahabat pasti menjaga rahasia sahabatnya yang lain. Itu sahabat ada rasa cinta. Nah, ini karib atau sahabat itu bagian dari makna cinta sahabat. Ya. Keenam, ketujuh, al-hawa, keinginan yang mendalam, al-ishq, ishkun, rindu, ada kerinduan. Kesembilan, at-tay, at-tatayyum, diliputi oleh cinta sehingga tidak ada tempat lagi yang lain. Itu sudah tatayyum, Kemudian naik ke sepuluh. Nah, wali. Waliullah. Wali. Itu tingkat ke-10 dari cinta. Wali itu tidak dapat mengendalikan diri atas kecintaan dan kerinduannya kepada Allah. Itu disebut waliullah. Nah, itu sudah dicintat mana? Di tingkat mana ibu-ibu, bapak-bapak? <laughs> tingkat satu. <laughs> Tingkat dua, <laughs> tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sudah bersahabat dengan Allah. <laughs> Sudah sahabat. Kemudian eh, sudah ketujuh keinginan yang mendalam atau sudah ada rindu kepada Allah atau sudah diliputi oleh tidak ada tempat yang lain lagi kecuali Allah. Tidak ada tempat yang lain lagi kecuali Allah. Nah, itu sudah namanya at tayyum Ya, ke-10. Ya, ini tertinggi ini waliullah. Wali al wali Allah. Ya, dia cinta, mahabbah terus. Ya, sekarang kita lanjutkan masih bicara cinta. Siapa yang ingin dicintai Allah hendaknya? Gimana? Siapa yang ingin dicintai Allah hendaklah selalu berkata benar. Usduku idha hadattum. Sudah tiap ngomong benar. Jaminan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga masyarakat negara itu setiap orang harus berkata benar. Ketika orang-orang Yazid datang ke Mekah minta nasihat, "Ya Rasulullah, beri nasihat kami akan membangun negara yang kampung yang makmur yang" kata Nabi, "Usduku idahadatu Hanya itu. Coba bayangkan kalau Pak RT tukang bohong. Coba. Tiap ngomong tidak benar. Pak RW-nya tiap ngomong tidak benar. Kemudian kepala desanya, lurahnya, camatnya, bupatinya, gubernurnya, menterinya, presidennya ngomong tidak benar, Nanti pedagang-pedagang, menteri-menteri partai juga ngomong tidak benar, negara itu jadi negara bohong. Bisa terjadi kesejahteraan? Nah, Nabi mengatakan kalau mau membina masyarakat sejahtera mulai dari pemimpin sampai ke bawah harus ngomong nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu Coba kalau suaminya tukang bohong. Datang istrinya juga tukang bohong. Datang anaknya tukang bohong lagi. Kira-kira rumah tangga itu gimana? Rumah tangga bohong. <laughs> nah, jadi kata Nabi selalu berkata benar. Nah, ini sekarang ini sudah. Atas masih ada? yang benar? Masih. Masih. Alhamdulillah <laughs> gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya masa depan bangsa ini. Tapi kalau sudah dari atas bohong semua ke bawah setiap ngomong. Hmm. Kedua kata Nabi tunaikan amanah. Sudah amanah sebagai presiden, sebagai wapres, sebagai menteri, sebagai anggota DPR, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai apa saja. Amanah. ala amanah Kata Nabi, itu kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, tidak menyakiti tetangganya. Ini dalam satu hadis. Kalau mau dicari lagi, Nabi mengatakan kalian tidak boleh mengharap-harap mati kecuali enam atau tujuh masalah. Tapi kata-kata mengharap mati itu saya teliti bukan bukan mati yang dimaksudkan Nabi itu bukan itu. Artinya itu akan membawa kematian suatu bangsa kalau enam atau tujuh masalah itu sudah muncul dalam masyarakat. Satu kata Nabi, kalau pemimpin sudah dipegang oleh orang bodoh. Kedua, pemimpin dipegang oleh anak-anak yang tidak berpengalaman. Ketiga, kalau alat keamanan sudah merajalela. Banyak banyak alat keamanan kata Nabi, banyak polisi. Kalau sudah satu negara polisinya itu banyak itu ciri negara itu negara brengsek. Hmm? Sudah, kamu boleh mengharapkan mati. <laughs> Sudah berapa itu? Keempat, nah ini kata Nabi, kamu boleh mengharap mati kalau nanti di akhir zaman hukum sudah diperjualbelikan. Nah, jadi 15 abad yang lalu. Suatu saat nanti hukum sudah diperjualbelikan. Kamu boleh mengharapkan mati. Itu ciri kematian. Kancuran suatu bangsa dan negara kalau hukum sudah diperjual belikan. Jadi hukum itu hanya miliknya orang kaya, orang berduit dan rakyat jelata. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi, seorang tokoh Quraisy mencuri kedapatan terbukti harus potong tangan. Ada sahabat Nabi berani-berani juga lewat belakang supaya di dead saja. Keluarlah hadis Nabi yang sangat populer. Luar biasa populernya hadis Nabi ini lebih-lebih di kalangan politisi. Wallah kata Nabi, wallah demi Allah, demi Allah Lau anna Fatima, sarakat. Kalau sekiranya Fatima binti Muhammad, anak Muhammad, korupsi. Lakata'tu yadaha. Aku langsung memotong tangan Fatima. Atau Muhammad yang langsung memotong tangan Fatimah. Nah ada toko Quraisy ini kan toko Quraisy nanti malu kalau dia dihukum Nanti Quraisy juga ikut-ikut malu. Nabi kan orang Quraisy, didet saja gitu. Lahir ucapan wallah demi Allah, "Lau anna Fatimah saraqat laqata Muhammadun yadaha." Satu riwayat, "Laqata tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri korupsi Muhammad atau aku yang langsung memotong tangan Fatimah li'anna man ahlaka man kana qablakum karena kehancuran bangsa-bangsa dahulu itu idza syaraka syarifu tarakuhu. Kalau pejabat yang mencuri yang korupsi, orang-orang mulia, orang kaya yang mencuri korupsi, tarakuhu ditinggalkan Tidak dihukum. Tapi wa idza syarakat dhaif, kalau rakyat jelata yang mencuri, hakamu mereka hukum seberat-beratnya. Ini sumber kehancuran dari suatu bangsa. Hadis Nabi ini sangat populer sekali. Kita hubungkan dengan kuliah makrifatullah di sini, masya Allah. Kalau hukum sudah diperjualbelikan, kamu boleh mengharap kematian. Itu artinya bukan kematian menurut bahasa karena bahasa Quran ini bahasa halus, gitu ya. Bukan tadi kematian dari suatu bangsa dan masyarakat itu sudah di ujung tanduk kalau hukum sudah diperjualbelikan. Apalagi kalau orang yang terhukum bisa lepas delapan pintu. Itu sudah indikator yang luar biasa bahwa negara itu negara brengsek. Hmm. Itu bukti Mulai dari menteri sampai ke bawah itu brengsek. Delapan pintu seorang bisa bebas. Ya, ini sudah sudah indikator luar biasa. Ya. Satu pintu saja itu sudah. Apalagi delapan <laughs> gitu. bisa bebas gitu karena duit. Ah jadi ini kata Nabi, nah, kamu bisa mengharapkan kematian itu kalau sudah berapa tadi itu? <laughs> Oh baru empat. Hah? Kelima kata Nabi kalau Quran sudah dijadikan seruling dan nyanyian oleh kelompok orang. Sudah berapa itu? Ah, keenam kata Nabi, kalau darah tidak ada artinya lagi. Sudah diremehkan. Darat diremehkan. Pembunuhan setiap hari, kerusuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Atau darah manusia diremehkan. Lebih-lebih kalau binatang ada yang membunuh binatang. Saya kemarin waktu ke Aceh ada yang nembak harimau katanya. Wah dicari sedemikian keluar siapa penembaknya itu sampai datang. Tapi kalau ada orang yang tertembak, ah tenang-tenang. Lebih berharga binatang. Ya, lebih berharga binatang daripada manusia. Kata Nabi kalau darah manusia sudah tidak diremehkan. Lebih tinggi harganya. Kalau kita lihat penggusuran di Jakarta, Masya Allah. Luar biasa kita sedih melihat. Di saat binatang-binatang disediakan rumah yang bagus. Dokternya sedia. Makanannya terjamin. Tapi rakyat biar kemiskinan, kelaparan dibiarkan saja. Kita bicara pendidikan kuliah di ITB 18 juta setahun biayanya. Berapa pendidikan gajah di Lampung itu satu gajah. Lebih tinggi biaya mendidik gajah daripada mendidik bangsa sendiri. Gitu. Ya. Mendidik apa itu? Mendidik harimau. Biayanya dalam setahun itu lebih tinggi daripada pendidikan mencapai insinyur di ITB itu. Jadi harga. Di Jakarta ada yang punya anjing berapa? 40 ekor. Anjingnya itu makan daging. Terus pembantunya tidak pernah makan daging. Tidak pernah. Tidak pernah makan daging. Nah gitu. <laughs> Sudah. Jadi Masya Allah saya kadang-kadang merenung. Gimana ini Harga. Kemarin di Makassar ada kerusuhan <laughs> lagi apa itu. Ya, di ini kerusuhan, kerusuhan, kerusuhan, kerusuhan. Masya Allah. Nyawa, kata Nabi, boleh kamu minta mati kalau nyawa manusia sudah. Tidak ada harganya lagi sudah. Pembunuhan di mana-mana. Dan hukum tidak tegak. Hukum tidak tegak. Ah, sudah berapa itu? Tujuh kata Nabi kalau maksiat sudah diremehkan. Orang berbuat maksiat, ah kecil-kecil saja. Ada orang katanya kalau APP disahkan dia akan telanjang keliling kota Jakarta. <laughs> Dianggapnya bukan maksiat <laughs> begitu. Masya Allah sudah <laughs> maksiat sudah dianggap ah kecil-kecil. Pelacuran dianggap bukan masalah besar perjudian tidak dianggap masalah besar. Ya. Eh, minuman keras tidak dianggap masalah besar. Gitu ya. Eh, apalagi kalau kita baca Jakarta Undercover. Ibu sudah baca? Oh belum. Atau kampus undercover. Waduh Masya Allah. Sudah. Dalam bidang seksualitas Kampus-kampus seluruh Indonesia itu kumpul kerbau di mana-mana. Itu diungkap di kampus undercover. Nah kalau Jakarta undercover itu gimana pejabat-pejabat itu ya. Sampai kepada istilah yang makan tukar kunci itu sudah suatu hal yang yang yang biasa. Dengan istrinya sendiri tidak ada. Tidak ada nafsu tapi dengan istri lain dengan suami lain. Dan itu Indonesia. Itu Indo. Indonesia. Itu sudah. Ya, saya tempo hari kan masuk di undang-undang anti pornografi itu, tapi kemudian kita buka cari semua itu buku-buku yang ya ya akhirnya kita tahu apa itu porno itu tadi sudah apa porno itu <laughs> racun Ya. Tapi tantangan luar biasa karena sudah DPR masa lalu itu sudah kita mau sahkan tapi tantangan luar biasa akhirnya pansus bubar tanpa tanpa apa tanpa ujung pangkal gitu Sekarang juga ya ramai-ramai APP. Nah, itu sudah. Sekarang diam-diam lagi gitu. Ya, jadi Ciri menurut Sahal, ciri mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Sudah cinta pada Quran? Sudah, ibu-ibu, bapak-bapak? Ciri cinta kepada Al-Quran adalah mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ma'rifatul Quran, ma'rifat Muhammad. Karena anak cucu ibu, bukan anak cucu yang di sana, yang di sana itu sudah tidak tahu siapa Muhammad. Ya, tidak tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah mencintai Quran, mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri mencintai Muhammad adalah mencintai sunnahnya. Sunnah, sunnah sunnah Nabi. Ya. Ciri mencintai Allah, Al-Quran, Muhammad dan Sunnah adalah mencintai akhirat. Sudah cinta kepada akhirat? ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin heula. <laughs> Nah, gitu. Cinta ini cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Quran, Muhammad dan Sunnah dalam mencintai. Asal nah, saya buku sudah selesai ditulis mengungkap alam akhirat itu. Sekarang sedang diedit dan masya Allah rahmat Allah begitu besar. Ketika mengungkap alam akhirat itu surga neraka yang oleh Nabi makanan ahli neraka kata Nabi satu tetes saja makanan ahli neraka jatuh ke dunia ini dunia ini hancur kata Nabi satu tetes itu hubungannya dengan haub jadi tapi sekarang banyak yang tidak takut neraka. Hmm? Satu tetes, apalagi yang mau makannya, kata Nabi. Ya, nanti mudah mudahan dua tiga bulan buku itu terbit. Ya. Karena itu tiga tahun saya garap. Tujuh pintu surga dan tujuh pintu neraka. Cintai akhirat. Nah, kita juga ada paket nanti. Eh, metode menjemput maut. Siap? <laughs> Takut. Saudara kita Ibu Latifah tadi baru kemarin meninggal. Dalam keadaan melahirkan kata Nabi itu syahid dunia. Syahid dunia. Jadi metode menjemput maut. Satu indikator dari maut itu bagi orang yang beriman semacam ibu-ibu tidak perlu khawatir karena mati adalah satu kenikmatan. Hai hoyong surga i maut embung. Aduh. Masya Allah, ibu-ibu. Mau masuk surga, mati tidak mau. Ya tidak mungkin <laughs> gitu. Jadi mencintai Allah, Al-Quran, Muhammad dan sunnahnya mencintai akhirat Ciri mencintai akhirat tidak mengambil dari dunia kecuali yang menyelamatkannya di akhirat. Nah, ini ini yang penting penting di <laughs> kita sebagai karyawan sebagai apa? Ya, karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram fannaru aulabi. Neraka jahanam lebih utama terhadap daging. La yakbalullah salatan mri'in luqmatan min haramin. Allah tidak menerima salat seorang hamba walaupun jungkir balik tiap hari. Jungkir balik salat. Tapi perutnya, fisiknya jadi gendut. jadi Itu dari hasil yang haram. Allah tidak menerima. Saya pernah bercerita dari sini bagaimana Ibrahim bin Adham yang buta beli kurma di Medina satu biji termasuk dan dia tidak tahu tidak terbayar dia bawa termakan oleh Ibrahim bin Adam. Ketika dia salat lohor di Masjidil Aqsa ketika kembali ada suara dari atas. Hei Ibrahim bin Adam. Salatmu tidak diterima oleh Allah karena perutmu kecampuran barang yang haram. Dia cari dari mana itu yang haram, haram. Akhirnya ada isyarat. Satu biji kurma yang kamu beli di Medina itu ada yang tidak kamu bayar. Tanpa sepengetahuan dia masuk. Dia kembali lagi ke Medina. Mencari penjual kurma itu sampai minta halalnya satu biji kurma. Setelah kembali salat lagi di Masjidil Aqsa, ada suara. Hei Ibrahim bin Adham, salatmu sudah diterima oleh Allah. Karena perutmu sudah bersih dari barang yang haram. Nah, ciri mencintai akhirat tidak mengambil dari dunia kecuali yang menyelamatkannya di akhirat. Mampukah bangsa Indonesia sekarang para pejabat-pejabat mulai dari pusat. Nah, ah, kalau ini tidak ada, negara berada pada ujung tanduk. Kalau korupsi sudah meraja, lelah Dan yang masuk penjara para pejabat. Ya, DPR. Gotong royong lagi. <laughs> DPR-DPR-nya. Bupatinya. Menterinya. Aduh, Masya Allah. Jadi, marilah inilah inti dari makrifatullah cinta ini tidak mengambil dari dunia ini kecuali yang akan menyelamatkannya di kalau itu akan menjadi neraka. Jadi baik disingkirkan. Saya kira inilah ciri ini menurut eh, Sahal seorang ulama besir, ulama besar. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita bisa menambah apa? Eh, mahabbah apa? Sudah mahabbah? Asyauq. Sebelum ditutup, mari kita doa ini ada doa dan ini supaya di Allahumma eh, Allahumma ftah alaina futuhal arifin coba Allahumma ftah oh ini hubbaya Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka والعمل الذي alladhi حبك hubbaka حبك أحب الأشياء asya ilayya Allahumma rzuqni Ya Allah beri rezeki kepadaku agar mampu aku mencintai engkau ya Allah Wahubbah Dan mencintai orang-orang yang cinta kepadamu. Ya. Nikmat. Ya. Wal amal alladhi yuballiguni hubbaka. Ya Allah, beri rezeki agar setiap aku beramal. Amalku itu membawa cinta kepadamu ya Allah. Waj'al hubbaka jadikan cintaku kepadamu ya Allah. Ahabbal asya ilayya sesuatu yang paling aku cintai. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dalam rangka menanamkan cinta kepada Allah dan mencintai orang-orang yang cinta sehingga terjadi cinta men cintai cintanya karena Allah. Allahumma rzuqni hubbaka. Coba. Ya Allah beri rezeki kepadaku agar aku mampu mencintai Engkau. Wa hubba man yuhibbuka. Dan mencintai orang-orang yang cinta kepadamu. wal amal alladhi yuballighuni hubbaka Berilah rezeki agar setiap amal yang aku perbuat adalah membawa kepada cinta kepadamu ya Allah. Waj'al hubbaka habbal asya ilayya. Jadikan cintaku kepadamu ya Allah. Melebihi dari cinta segala-galanya. Ya, nanti kita ini doa yang diajarkan. Ini sebenarnya kuliah berikut ini nih. <laughs> Karena sesudah kuliah ma'rifatullah itu tazkiyah. Eh, tazkiyatul arwah, tazkiyatul nafas, tazkiyatul akal, tazkiyatul qalb. Ini bimbingannya itu tazkiyah. Itu satu tingkat di atas ma'rifatullah. Allahumma rizukni hubbaka وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك waj'al hubbaka habbal asya ilayya. Mudah-mudahan Allah ya memantapkan cinta kita kepadanya ah, dan kita mampu mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dengan kecintaan kita ini kepada Allah insya Allah Allah akan berikan cintanya kepada kita. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pengumuman dua pekan yang lalu kalau tidak salah saya mengumumkan kita di Darul Aitam ada wakaf kursi 50. Saya kembali alhamdulillah sudah selesai sudah 10 jadi tinggal 40 lagi. 10 <laughs> sudah masuk dari yang lain. Eh, eh, mudah-mudahan dalam sebulan ini bisa selesai. Sadaqallahul adzim.